الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ما شر الإخوة رحمني ورحمكم الله Melanjutkan kembali pembahasan kita masih di makharijul huruf dan juga masih di makhrajul lisan sampai pada makhrajnya ta, dal dan ta. Kita lanjutkan qala an-nazim rahimahullahu taala wa tau wa dal wa ta min huwa min ulya thanaya was-safiru mustakin. Berikutnya adalah makhraj as-safir. Makhraj yang ke-13. Was-safiru mustakin. menjajari rahimahullahu taala tidak menyebutkan hurufnya dan ini menyebutkan sifatnya adalah sofir ini adalah sifat bukan makhraj tapi memang dikenal ya bahwa huruf sofir ada tiga yakni sad zai dan sin ya. Hmm. ya. Sod, Zai dan Sin. Ya dan itu disebutkan nanti di bab sifat safiruha sadun wazayun sinu qalqalatun qutbu jaddin wallinu ya wasafiru mustaqim makhraj yang ke 13 adalah makhraj yang ke 13 adalah makhrajnya uh, safir sad zai dan sin Qala was-safiru mustaqim. Dan huruf safir ani sad, zai dan sin. Dan ini juga dari tarful lisan dari ujung lidah dengan bagian atas dari tanaya al-ulya uh, tanaya sufla dikatakan safiruha sadun uh, qala was safiru mustakin minhu was safiru mustakin minhu ومن عليا الثنايا السفلى أي منه يعني من طرف اللسان dari ujung lidah minhu wa min fawqi thanaya sufla dan dari atas thanaya gigi seri as-sufla yang bawah ini makhraj yang ke-13 ya wassafiru mustakin minhu wa min faqif tanaya sufla makhrajnya dari ujung lidah ya dengan uh, bagian atas dari atau dari pang, uh, dari ujung ujung dan ujung ujung lidah dengan ujung tanaya uh, atau bagian atas dari tanaya sufla yang bawah di seri yang bawah ini ya. Ini keluar sod, zai dan sin ya. Sod, zai dan sin. So, si, su, as ya. ya. So, so berarti kan so, si, su, as. Coba so, si, su as sekali lagi so si su as baik kemudian yang kedua zai hmm. za zi zu az za zi zu az sekali lagi za, zi, zu, az. Baik. Kemudian huruf yang ketiga sin. Ya. Sa, si, su, as. Coba. Sa, si, su, as. Baik. Dengan sifat infitah yang ada. Ya infitah. Sementara pada sod dengan sifat itbah. Tiga huruf ini makhrajnya sama. Ya. sod, zai dan sin. Khususnya pada sod dan sin. Yang ada sisi kesamaan. Pertama dari makhrajnya, yang kedua sama-sama huruf hamas ya. ya ada hamas. Tapi <clears throat> yang membedakan sod dengan sin Sad dengan sifat isti'la dan itbaq ya, huruf itbaq dan sin dengan istifal dan infitahnya. Khususnya kalau di makanya nanti Ibnu Jazari rahimahullah taala akan menjelaskan kepada kita pada lafaz-lafaz yang uh, seakan itu ada istibah. Dan memang istibah pada dua huruf ini. Asa dengan aso Ya. Asa, aso Ya. Kemudian si dengan si. Ya. Si dengan sifat invitahnya. Kemudian si. Ya. Dengan sifat itbak. Ya. Ini bedanya pada sa dan sin. Ya. Maka termasuk huruf yang juga istibah, ini yani ada e, khususnya bagi kita ajam susah untuk membedakannya ya pada sad, si dan si khususnya ketika di kasrah dan di dhammah, su dan su ya. Su ya, su dan su ya. Sifat invitah dengan makhraj yang sama ya. Sadin. Kalau di fathah mungkin Eh, mudah untuk membedakan so dan sa ya. Tapi ketika di kasrah si dan si ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Si ya. ya. Si ya, si dengan si ya ihdinas si Siratal mustaqim Si ya Bukan si ya Kalau si Sad apa eh, Sin Dengan sifat infitah Maka ini perlu untuk kemudian di uh, Dengan istibah yang ada ya uh, Ada keserupaan Dari dua huruf ini Si Shi dan si ya antara shin sod dan sin ya. Shi ya. Si dan si. Shu ya. Su dan su ya. Lebih tipis pada uh, sin ya. Di mana adalah huruf istifal dan Invita. Kemudian sod bedanya pada uh, eh, istilah dan itbaknya kemudian shin pada tafasyinya ya, yang uh, membedakan pada sifat tafasyi nanti di bab sifat uh, eh, di bab sifat akan kita uh, lebih jelas lagi. Baik. Kita tahu makhrajnya tiga huruf ini sad, zai dan sin adalah dari tarful lisan dengan uh, bagian atas dari Eh, thanaya as-sufla ya min tarf lisan wa fawq thanaya as-sufla ya Safir yang berikutnya ya. ada uh, berikutnya dari huruf huruf safir dengan uh, tarf uh, tarful lisan keluar Qad, Zai dan Sin atau lebih dikenal huruf safir. Tarful lisan fawq tanaya as-sufla. Ya. Ini di sini ya. Ujung lidah ya. dengan uh, ujung gigi seri yang bawah ya. Ini kurang ke sini ya. Ini keluar sod, zai dan sin. Karena itu dalam beberapa dalam uh, eh, kiraat yang lain sod diganti dengan zai dalam kiraahnya eh, Hamzah ini sod pada uh, apa surat Al-Fatihah siratal mustaqim dengan zai ihdinaz siratal mustaqim ya karena kesamaan makhrajnya ini mutawatir ya. Tapi ini qiraat Hamzah memang yang paling uh, banyak beda dari qiraat yang lain ya. Ihdinaz ziratal mustaqim Ziratal ladzina an'amta alaihum alaihum ya, bukan alaihim pada qiraatnya Hamzah. Uh, ini sisi kenapa kok terjadi uh, perbedaan Ya karena memang satu makhraj masih dalam satu makhraj ini. Zai dan sol ya. <clears throat> Tapi ini jarang menyebar. Ya, tapi ini adalah e, termasuk dari e, yang mutawatir. baik Ini yang ke e, 13 ya. Yang ke-13. Wasafiru mustakin minhu wa min faqis sufla. Kemudian yang ke-15 berikutnya wa'u wadzalu wasa lil auliya minhu wa min faqis thanaya sufla wallahu wadzalu wasa lil auliya Ini yang ke-15 keluar huruf wa ya wa ya tadi sudah kita singgung ya wa kemudian zal dan sa satu makhraj ini dari tarful lisan dengan atraf thanayal uliyah. Ujung dengan ujung ya. Ujung lidah dengan ujung thanaya uliyah. Dan ini uh, atau kebalikan daripada yang berikutnya yang sebelumnya. Di mana ini ujung dengan ujung, tapi hanya ujung lidah dengan ujung ya, gigi seri yang bawah. Nah, ini dengan gigi seri yang atas. Ya. Ya. Dari torful lisan ya. wa atraf tanaya al-ulia keluar ya wa zal dan ta dari tarful lisan dengan atraf ya ini dengan ini keluar wa zal dan ta nah, dengan ini keluar pot, Zai dan Sin. Ya. Ya. Kemudian ini dengan usul sanaya al-ulya keluar po dal dan ta. Ya. Wadha'u wadzalu watha lil ulya. Itu lidahnya kurang panjang ya. Wallahu wa dhalu wa ta' lil ulia. Ini makhraj yang ke berapa ke 15 ya? Ke 14. Yang ke 14 wadha wa dhal dan tha. Ya, tadi sudah kita singgung perbedaan antara wa dan wad ya, di mana dua huruf ini ada musyabahah ya, ada istibah yang membedakannya itu adalah pada makhrajnya pada wad dari hafatul lisan ya dari pinggir lidah dengan gigi geraham yang atas ya ini wad sementara wa dari ujung lidah dengan uh, ujung gigi seri ya dari tarful lisan dengan atraf tanaya al ulia ya ini wa ya ujung dengan ujung wa za dan minta. Ya. Hanya tentunya e, kemudian antara wa dan za juga wad ada istibah bagi kita orang ajam ya yang memang huruf ini tidak kita punyai ya. khususnya ketika di eh, wammah atau di kasroh ya antara wi ya ya dengan wilal misalkan ya kemudian dengan wi ya wad kemudian dengan zi ya zi dan wi ya bedakan ya ini untuk pada zi dan wi bedakan antara zal dengan wa dan wad ini dari sisi uh, sifatnya berbeda ya. karena wad dan wa adalah huruf isti'la dan itba, ya. dan huruf yang mufakhamah huruf yang tebal sementara zal istifal ya, huruf yang istifal dan infitah dan sifatnya adalah tarqiq dibaca tipis zi ya. ya zi dengan zi ya zu dengan lu ya lu ya. sama-sama dari ujung lidahnya sifatnya ya ini yang membedakan dengan persamaan ah, kesamaan makhraj maka yang membedakannya pada sifatnya ya dan insyaallah nanti di bab sifat akan lebih jelas untuk kemudian bisa membedakannya yang jelas kita tahu Eh, tiga huruf ini adalah satu makhluk. Adapun sa ini tidak ada istibah dengan yang lain. Ya. Sa hanya lidah kita ah, biasanya sa dibaca sa. Ya. Tapi sebenarnya tidak ada istibah, tidak ada keserupaan dengan yang lainnya dan mudah untuk membedakannya. Hanya lidah kita yang nggak terbiasa karena ini kita juga tidak punya. Ya. Ini bukan uh, milik kita. Ya. Kita tidak punya huruf sa itu tidak ada tak biasanya T dan S ya eh, dengan ya, T dan S jadi satu ya jadi eh, ini yang kita tidak punyai ya maka uh, karena sulit ya khususnya untuk kita kebanyakan diganti dengan sa ya dan ini jelas merupakan lahan yang jadi ya maksud dalam kategori lahan yang jadi ya <clears throat> Tapi pada hakikatnya sa ini sesuatu yang mudah untuk di e, dibedakan. Adapun zal dan wa juga wad tadi e, banyak istibahnya yang kita juga perlu hati-hati. Maka dalam hal ini e, para ahli tajwid, ahli qiraat pun juga e, apa namanya dalam hal ini pun juga ada kelonggaran bagi yang sulit untuk membedakannya khususnya tadi pada sin dan sod ya sin dan sod kemudian zal wa dan wad ini ya ini ada uh, kesamaan ya ada istibah baik uh, ini yang ke yang ke-14 wa coba wa wi wu au coba wa sekali lagi ya wa wi wu au ingat di sini ada o nya ya bukan wo ya ya bukan wala eh, eh, apa bukan walimin wo ah dengan ah, mimiknya bibir perhatikan ya ini sama dengan yang sebelumnya dari ra uh, eh, kha ya ngo, ya. kemudian ra ya sudah yang sudah kita bahas bo, sod, dan ini wo, ya dari eh, yang ada huruf o-nya dalam lahjah kita maka ini perhatikan pada bibirnya karena bukan huruf syafatin ya bukan huruf syafatin huruf syafatin hanya empat saja ya ini bukan ya ini wo, wi, wu, au Kemudian yang kedua, huruf yang kedua za zi zu az. Coba za zi zu az. Ini relatif lebih mudah karena dengan sifat invitah ya. Sifat invitahnya gampang. Ibadah wa <clears throat> dengan sifat itbak. ya yang memang perlu dihati eh, apa perlu hati-hati bagaimana itbak ini nanti di bab sifat ya itbak dan istilahnya ya dan itbak merupakan sifat yang paling kuat ya. maka ketika huruf bertemu pertemuan huruf yang lain ini pada umumnya uh, sering kemudian bisa menyeret ya menjadikan uh, huruf yang lain ini bisa terbawa dengan ketebalan daripada huruf uh, itbak ini baik kemudian yang ketiga sa ya. sa ti su as coba sa si su as lagi sa si su as ya, ini ya ujung dengan ujung perhatikan makharij yang ada ini ya wa za dan sal za eh, dengan sa ujung lidah dengan ujung gigi seri yang atas ini. Kemudian uh, selesai dari makhraj lisan ya. 10 makhraj ini ya. Dari 10 makhraj ya. 1 2 3 ya. Kemudian 4 5 6 7 8 ya. 9 ya. 10 ya. Ini eh, uh, 10 makhraj pada lisan ya. Kemudian Eh, berikutnya selesai dari makhraj yang ketiga nih ya. Setelah makhraj uh, jauh, kemudian halak dan lisan. Masuk berikutnya makhraj yang keempat adalah makhraj syafatain ya. Dari huruf syafatain. Dua bibir ya. Makhrajnya dua bibir. Qala Wallahu wa dhalu wa thalil ulya min tarafaihima. Ini sampai sini ya. Ini baganya wa, dha, dan fa. Wallahu wa dhalu wa thalil ulya min tarafaihima. Wa, dha, dan fa lil ulya pada usul tsanaya min tarafaihima dari dua ujungnya. Ini dua ujung uh, lidah dengan ujung sanaya al ulya. Wa min batnis syafah dan dari batnus syafah. Dari batnus syafah bagi bagian perutnya bibir. Dan perutnya bibir maksudnya adalah bagian dalam. Ya. Dengan gigi seri yang atas. Ya. Dari e, batnus syafah dengan atraf tanayal ulia ya. ujung dari gigi seri yang atas keluar fa'n wa min batni syafa fal fa thanaya al musyrifah wa min batni syafa fal fa ma'atrafit thanayal musyrifah dari batnu syafa bagian perut bibir ya falfa maka keluar fa ma atrafi thanayal musyrifah dengan ujung gigi seri yang atas ya. Selesai ini dari makhraj uh, lisan masuk pada syafatain. Ini yang pertama. Dari uh, eh, fa ya perhatikan ujung gigi seri yang atas dengan batnu syafah. Bibir tapi bagian dalam, bukan luar ya. Fa ya. Dari dalam fa fa fi fu af coba fa fi fu af nah, ini biasanya lidah Betawi dan Sunda agak susah dikarena pak ya jadi pak ya biasanya begitu ya lidahnya orang Betawi ya Perhatikan. dan ini sudah lahan jadi ya kalau sudah ganti dengan pak ya ini. fa fi Fu, afdal ini tidak ada istibah dengan huruf yang lain dan mudah untuk dibedakan ya. Nah, kenapa kok kemudian ini karena logat saja. Logat lahja kita yang memang e, agak susah lidah kita nah, kemudian e, diplesetkan kepada pak ya. Ini pak ini nggak ada dalam e, huruf Arabiah nggak ada ya. Pak kalau misalkan ada lafadz pak biasanya diganti dengan ba ya atau fa ya. Pakistan misalkan Pakistan mesti dengan Mbak ya. Ini eh, dan yang suka melesetkan seperti itu adalah lahjahnya Mesir biasanya ini ya. Ini suka dipelesetkan pada logat-logat aja, ya. Seperti kaf kepada ga atau jim. Ini kaf dan jim ya, jim biasanya kepada ga ya. padahal ga enggak ada dalam huruf Arabia enggak ada ya ini bilang jayid gayid gayid Mesir nih ya ini dipelesetkan kepada aja. ini, ini. ini uh, yang kemudian ya itu terjadilah karena yang apa e, bicara itu orang lah logatnya orang Arab nah, kemudian yang ajam juga ikut-ikutan ya. akhirnya kemudian terjadi e, talabus ya terjadi ada <clears throat> e, lahan-lahan e, yang terbawa dalamnya kalau mungkin sekedar hanya dalam omongan biasa mungkin lain ya jadi logat tapi kalau kemudian terbawa dalam e, ayat-ayat uh, dalam uh, ayat-ayat Al-Qur'an ayat Allah Subhanahu wa taala ini tidak merupakan satu hal yang tidak layak ya uh, yang tidak sepantasnya untuk kemudian kita uh, memasukkan logat-logat itu dalam uh, eh, lahja atau dalam lisanul Arab ini ya. Ini fa ya pada huruf syafatain yang pertama. Ujung gigi seri dengan uh, dengan batnus syafah. Kemudian li syafatainil waw baun mimu. Li syafatain dan dua bibir dari dua bibir keluar tiga huruf. Wow, ba, dan mim. Hanya ini tiga huruf ini bedakan untuk wow dengan infitah. Dengan dibuka dua bibirnya. Wa. Nah, tidak dikatupkan. Nah, sementara mim dan ba kuat. Ma, ba, ini kuat ya. Am, ab, ya kuat. Nah, ini bedanya. Tapi keduanya atau e, tiga huruf ini sama-sama keluar dari syafatain. Ya. Maka berikutnya pada e, makhraj yang keempat. Makhraj syafatain yang pertama min batni syafah min batni syafah ma atraf الثنايا al-ulya keluar fa kemudian yang kedua dari syafatain dari dua bibir. Hanya kemudian di sini ma'al itbaq keluar uh, mim dan ba kemudian ma'al infitah keluar wow ya Lisyafatainil waw ba'un mimu. Ya. Dua bibir dengan itbaq, yakni dengan idmam dikatupkan dua bibirnya keluar ba bi bu ab Coba. Ba, bi, bu, ab. Kemudian dengan mim. Ma, mi, mu, am. Coba. Ma, mi, mu, am. Baik. Ini mim dengan dikatupkan kuat ya dua bibir dan perhatikan untuk nun dan mim ini memiliki kekhususan ya. Tapi kita tahu dulu makhrajnya ya. Nanti eh, apa namanya ada kekhususan dari dua huruf ini. Pada mim nun kadang disamarkan pada ikhfa ya. ikhfa hakiki kemudian mim pada ikhfa syafawi ya. Ini disamarkan. Ya. Ini mimnya disamarkan. Dan bagaimana samarnya mim, insya Allah nanti kita bahas di bab uh, ikhfa nih ya. Di bab ikhfa syafawi dan uh, ikhfa hakiki ya. <clears throat> Baik, ini uh, kemudian yang kedua dari huruf syafatain adalah dengan infitah, dengan dibuka ya keluar dari dua bibir tapi dengan infitah. Nah, ini wa wi u au. Coba. Wa wi u au. Lagi. Wa u au. Nah, dari sinilah yang uh, eh, Sibawe dan Al-Farra mengembalikan makhraj al-jauh yang dinafikan itu dihilangkan uh, dikembalikan kepada makhraj aslinya waw kepada syafatain kepada dua bibir ya kepada uh, wasatul lisan dan alif kepada makhrajnya hamzah ya. jadi alif dengan hamzah ini disamakan dari apa uh, pendapatnya Sibawai dan Hamzah uh, eh, Sibawi dan Al-Farra. Padahal uh, tentunya antara alif dan hamzah adalah berbeda. Kalau hamzah ini yang berharokat, ya. Berharokat. Adapun alif ini yang disukun dengan yang semisalnya, ya, dengan harokat yang merupakan huruf mad. Ini alif, ya. Makanya yang, me, yang huruf mad atau huruf untuk panjang adalah dengan alif. Ya. Ini uh, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah selesai dari syafatain. Tinggal kemudian yang terakhir adalah uh, eh, gunnah. Ya. Makhraj yang kelimanya adalah eh, qala wa gunnatun makhrajuhal khayshumu. Dan yang ke 17 ya adalah makhrajul khayshum. Wa gunnatun makhrajuhal khayshumu ini dari pangkal lidah, eh, pangkal apa hidung, ya. dari pangkal hidung. <clears throat> Ini makhraj yang ke-17 adalah makhrajul khasyum. Dan ini pada mim dan nun. Tadi yang sudah kita singgung mim dan nun yang disukun. Ya. Pertama untuk khasyum ya, yang ke Eh, makhraj yang ke-17 ya. Uh, khayshum ini tempatnya pada pangkal hidung. Dan ini khusus pada mim dan nun. Ya. Ketika yang pertama keduanya disukun, ya. Mim dan nun uh, ketika disukun dalam kondisi ikhfa, ya Ya, ikhfa, baik ikhfa hakiki atau ikhfa syafawi. Ya, ini yang pertama, ya. Ikhfa hakiki atau ikhfa syafawi. Nanti di bab ini akan lebih rinci ya. Karena makna ikhfa adalah ma bainal idgham wal idhar ya. Ikhfa itu adalah uh, samar menyamarkan di antara idgham dengan izhar ya. Bagaimana samarnya nun, bagaimana samarnya mim Ini pada ikhfa syafawi ya. Ketika nun mati bertemu ah, mim mati bertemu dengan ba ya. ya. Mim sukun ketemu dengan ba. Ini. Ya. Ya, ini uh, ikhfa syafawi itu tidak dibaca dengan dikatupkan kuat seperti makhraj yang sudah kita praktekkan tadi ma mi mu am bukan am dengan ya bukan lakum barizun ya lakum mim sukun temu dengan ba maka kalau dibaca dengan lakum baris ini mana ikhfa'nya? Ya. Dikatakan ini bacaan ikhfa syafawi, tapi mana ikhfa'nya? Ya. Di sini kalau kemudian dibaca lakum ba ini jelas ya izhar pada baknya di sini mimnya kelihatan sekali ya ini kelihatan sekali tidak diikhfakan tidak ada uh, apa namanya tidak disembunyikan masih jelas maka bagaimana tidak juga lakum barizun juga ini juga salah ya ya yang pertama tidak dikatupkan dengan kuat juga tidak tapi juga tidak apa furjah dengan dibuka lebar juga tidak tidak benar karena ini nanti akan mendatangkan huruf yang baru ah. Wow di sini. laku oh kan. laku Ini kalau kemudian di kasroh pun juga akan mendatangnya dengan ya yang baru. Maka bagaimana pengucapan benar? Ini adalah dengan uh, disamarkan dan uh, tekanan dua bibir ini tidak kuat. Lakum barizun. Tidak lakum. Nah tidak juga lakum ah, dengan invita juga tidak. Tapi lakum ah, ini ya. Dan ini yang dirojihkan oleh banyak dari ahli qiraat ya. Kecuali ahli Syam. Kali lagi di Syam ya. Ahli Syam di sini beda ya dengan dan ini katanya kalau salah uh, eh, Stabu Hazm mengatakan ijma. Tapi ijma ini ulama Syam saja ya. Yang lainnya menyelisihi ya. Hampir enggak ada ini. Ini uh, pada mim pada eh, apa namanya ikhfa syafawi. Demikian pula di iqlab ya. Nanti di babnya ya. Ini uh, apa uh, makhraj al-khayshum. Mim dan nun yang disukun halat al-ikhfa ketika diikhfakan ya. kemudian yang kedua pada nun sukun ketika idgham bi ya. yang kedua nun ketika idgham bi nun mati ketemu dengan ya nun mim dan waw ini juga Eh, di uh, dengan gunnah dan gunnah ini apa eh, bukan lagi makhrajnya tarful lisan ya tapi kepada apa pangkal hidung ya kepada pangkal hidung hmm. hmm. aksal anf ini ya ini yang kedua hmm. maka kedua makhraj ini pada ikhfa dan pada idgham pada ikhfa ya dari mim dan nun yang disukun uh, dan juga pada idgham berubah dari makhraj aslinya mim dari syafatain nun dari tarful lisan ini ke makhraj al-khayshum ini kemudian uh, juga pada apa pada apa gunna ini atau semua yang gunnah yang di sini ada ada gunnah seperti pada mim dan nun yang disukun ini yang ketiganya ya yang ketiganya dari makhraj al khaysum mim dan nun yang tasydid ya. dari bacaan wajibul gunnah wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza ma shuddida dan gunnah telah diwajibkan eh, selamanya pada mim dan nun ketika di tasdid. Ya, ini makhraj al-khayshum. Ya. <clears throat> Baik. Uh, ini barangkali sudah masuk, masuk waktu Isya ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan ba'da Isya binillah ta'ala wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan ala